Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. al mushahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdhi ad-din wa fahmih, wal amal bihi wad da'wati ilayh karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala dan masuk pada bab yang baru yaitu bab al-amru bittiba'i manhajis salaf bab perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf. Tentunya kita tidak akan mengulang definisi manhaj, kita tidak akan mengulang definisi salaf karena sudah ada di dua atau tiga pertemuan yang lalu. Oke. Okay. Beliau menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an anhu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Secara singkat tentunya manhaj adalah metode beragama jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan semua aspek agama ini. As-salaf identik dengan para sahabat. Nabi Muhammad itu sendiri dan jika dilebarkan maka lebih identik dengan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berikut beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan akan perintah agar kita semua mengikuti manhaj as-salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar muhajirin para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah bersama beliau dari Mekah ke Madinah dan Al-Ansar adalah para sahabat Nabi Muhammad yang sudah ada di Madinah. Muhajirin rata-rata pedagang, Al-Ansar rata-rata petani. Dan masing-masing di antara mereka berdua memiliki izzah yang luar biasa, memiliki kemuliaan yang luar biasa karena mereka adalah sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Bahkan di antara sifat yang dimiliki oleh mereka al-ithar lebih mendahulukan dan memprioritaskan saudaranya yang lain. Disebutkan ketika kaum muslimin hijrah kemudian sampai di sana orang-orang Al-Ansar memberikan separuh dari harta mereka. Yang punya dua rumah, mereka bagi salah satunya untuk orang-orang muhajirin. Harta pun demikian. Bahkan disebutkan istri mereka jika lebih dari satu mereka rela untuk ceraikan demi untuk dinikahi oleh orang-orang al-muhajirin. Tapi subhanallah para sahabat al-muhajirin memiliki izah yang luar biasa. Kata mereka, tunjukkan kepada kami pasar. Kami akan berdagang dan kami akan yakni mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan Abdurrahman bin Auf hanya butuh dua pekan untuk kemudian berdagang dan dia bisa meminang salah seorang di antara sahabiyah dari kalangan Al-Ansar dan beliau berkata kepada Nabi Muhammad, saya ingin menikahi perempuan Ansariyah. Kata Nabi Muhammad SAW dan ini di antara sebab buruk adanya hadis aulim walau bisa. Ada kemalimah walaupun cuma dengan seekor kambing. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan juga ansar, para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat bihsan dengan kebaikan tidak menyelisih para sahabat tidak keluar dari metode para sahabat siapapun mereka pada generasi berikutnya radhiyallahu anhum wa radhu'an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala Wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar atau agung. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan kepada kita akan satu perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 137 Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq Dan jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, siapa maksudnya kalian di sini? Para sahabat. Faqadih tadau, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling dari manhajnya para sahabat. Tidak mengikuti metode beragamanya para sahabat salafus saleh. Fa hum fi shiqaq maka sesungguhnya mereka dalam permusuhan. Dalam sebuah pertentangan. Ini diantara jalil bahwasanya iman kita merujuk kepada iman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Ini di antara ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa 115 di antara dalil perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili muminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul Setelah datang kepadanya Al-Huda Setelah jelas untuknya Al-Huda Kebenaran Petunjuk Nabi Muhammad Sunnah Nabi Muhammad Sudah sampai kepada dia Sudah sampai kepada anda sudah sampai kepada kita hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Tapi masih saja dia menentangnya. Entah dengan meninggalkannya, entah dengan tidak mempercayainya, entah dengan mengada-ada dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya kebenaran sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah beliau larangan beliau tak tahunya orang ini menentang entah dengan tidak mempercayai entah dengan penolakan atau bahkan naudzubillah berkreasi pada syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin. Siapa di sini mukminin? Para sahabat. Ini jadi di antara yang menunjukkan perintah kita harus mengikuti manhaj as-salaf menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang Mukminin para sahabat. Ketika seorang mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah minimal ada delapan hal yang harus dia yakini Dan ini adalah sebuah kelaziman Konsekuensi Seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah Satu Tasdiku fima akhbar Beghairi taraddud Mempercayai, membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW Tanpa ragu Firman Allah tentunya jelas Atau sabda beliau yang sahih Tanpa ragu, nggak boleh ragu innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad dan beliau sampaikan kepada kita atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun sesungguhnya ia adalah kebenaran mithlama annakum tantiqun seperti yang kalian katakan Artinya seseorang meyakini firman Allah atau sabda Nabi Muhammad atau semua berita yang dibawa Nabi Muhammad SAW sama seperti yakinnya kita dengan omong yang kita sendiri atau lebih dari itu. Dua, imtithalu amrihi min ghairi taradjud. Melakukan perintah beliau juga tanpa ragu. Ada perintah, lakukan saja sudah. Tiga, ijtiman ijtinabu nawahi min ghairi taraddud meninggalkan semua larangan beliau tanpa ragu empat Allah yuqaddima kaula ahadin min al-bashari min qawlihi sallallahu alaihi wasallam di antara konsekuensi persaksian Muhammad Rasulullah tidak mendepankan mendahulukan, memprioritaskan perkataan siapapun di kalangan manusia terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima, Allah yabtadi'a fi dinihi ma laysa minhu. Tidak mengada-ada pada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Enam. Allah yabtadi'a fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengada-ada pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak seharusnya dilakukan seperti memuji Nabi Muhammad SAW di luar ambang batas. Kata Nabi Muhammad, "La tutruni kama atratin Nasa ibnu Maryam fa inna ma ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berbuat itra' kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Al-itra' berlebihan dalam pujian. Jangan kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul jangan berlebihan kepada hak beliau sallallahu alaihi wasallam menghormati beliau wajib mencintai beliau wajib tapi ingat tidak boleh berlebihan tujuh alla na'takida anna lahu syai'un min ar-rububiyyah kita tidak boleh meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki sedikit, memiliki sesuatu berkaitan dengan perkara rububiyah. Beliau tidak mencipta, beliau tidak yang mengatur urusan beliau tidak mengetahui yang gaib enggak beliau tidak tahu yang gaib bahkan yang terjadi besok makanya beliau yakni patah giginya di perang Uhud codet wajahnya di perang Uhud eh, luka kepalanya di perang Uhud dilempari batu beliau di Taif karena beliau tidak tahu yang terjadi besok sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan semua berita yang beliau sampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala beliaunya tidak tahu Al-A'raf 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu amliku li nafsin dar kullu amliku li nafsi darran wal nafa illa ma syaa Allah law kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu min al khair wa ma masani as-su' Katakanlah oh Muhammad sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mabarat kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jika aku mengetahui perkara yang gaib sungguh aku akan perbanyak perbuatan baik dan aku tidak pernah akan ditimpa kemalangan. Dan beliau tertimpa malang, tertimpa musibah, tertimpa madarat karena beliau tidak tahu yang gaib. Dan yang kedelapan, ihtiramu aqwalihi. Menghormati sabda beliau Ketika disebutkan nama beliau SAW, maka bersalawatlah. Itu diantara bentuk kita menghormati sabda beliau. Dua, berkaitan dengan kitab-kitab yang isinya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, letakkan pada tempat-tempat yang semestinya. Tiga, berkaitan kalau misalnya kita ada di Masjid Nabawi, jangan angkat suara kita di Masjid Nabawi. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum faqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nabi sudah meninggal tentunya. Tapi kalau itu prakteknya, ada dua orang dari Taif berbicara rada keras suaranya di Masjid Nabawi. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau bukan kalian, kalau kalian bukan karena kalian bukan orang Madinah. Kalau bukan karena kalian orang dari luar Madinah, la tukum dzarba, saya tempeleng kalian berdua. Bukti bahwasanya praktek kita zaman sekarang untuk tidak mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad artinya di Masjid Nabawi. Kembali kepada ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya al-huda kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perintah Rasul kemudian dia tolak. Yang tidak pernah Rasul perintahkan, malah dia lakukan. Ini bentuk penentangan. dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin para sahabat. Perhatikan hukumannya. Perhatikan konsekuensinya untuk orang yang menentang perintah Rasul dan tidak mengikuti manhaj para sahabat Nabi Muhammad. Tidak beragama layaknya mereka beragama. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia dalam kesesatannya. Kemana dia mau kami biarkan. Karena sudah datang kepadanya petunjuk. Contohnya dia tetap memilih jalan selain jalan orang-orang mukminin, para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi jami'an. Petunjuk datang tapi tetap kemudian ikut jalan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan kesesatannya, kami biarkan kemana dia mau. Makanya di muqaddimah semua para dai biasanya sampaikan khutbatul hajah Nabi Muhammad SAW wa yudlil fala hajalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa berikan dia petunjuk. Kemana kamu mau silahkan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lunakkan hati ini ketika ada yang menyampaikan kepada kita petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antara perintah untuk semua kita agar mengikuti manhaj as-salaf. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Wa iyyakum wa umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku tentunya kata Nabi Muhammad SAW, "Fasayara ikhtilafan kafirah Maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Maka maka berikut tips dari Nabi Muhammad SAW ketika banyak perselisihan ini yang harus kita lakukan. Fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Tariqi, jalanku. Manhaji. Metode beragamaku. Wa sunnatul khulafa ar al-mahdiyyin. Dan sunnah para al-khulafa ar yang telah diberikan petunjuk. Dalam bentuk lain, setelahku. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini urutan yakni secara uh, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Urutan kekhilafahan dan urutan secara keutamaan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian para sahabat yang lain. Ini di antara perintah dari Nabi Muhammad SAW agar kita mengikuti manhaj as salam Kenapa? Karena sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu perhatikan sabda Nabi Muhammad, "Wa'addu 'alaiha bin nawajid" dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Nabi Muhammad tadi kan sebutkan dua hal ya. Sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Sunnahku, jalanku, metodeku dan juga sunnah para khulafar rasyidin. Dua hal beliau sebutkan, oke? Okay? Tapi kemudian beliau ketika memerintahkan kita untuk menggigitnya dengan gigi geraham, Nabi Muhammad tidak sebutkan dua hal. Kita tahu dari domir yang Nabi Muhammad SAW gunakan, kata ganti. Wa'adzu 'alaiha dan gigitlah iya, Harusnya kan gigitlah keduanya. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua hal sebelumnya. Gigitlah keduanya, harusnya gitu. Tapi tidak gigitlah ia dalil bahwasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur dan hindarilah kalian dari para perkara-perkara yang baru yang diada-adakan berkaitan dengan agama jangan lagi kemudian ya sudah naik onta saja sana nggak usah pakai handphone, dakwah nggak usah pakai Facebook, nggak usah nggak usah nggak usah pakai media begini. Jangan seperti itu memahami perkara yang baru dari sabda Nabi Muhammad. Maksudnya adalah urusan agama karena Islam sudah sempurna. Bahkan sejak Nabi Muhammad hidup tidak perlu berkreasi. Agama ini tidak perlu kreasi kita kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad cukup. Semua daya upaya kita kerahkan untuk menjalankan yang wajib saja, yang jelas saja dari Nabi Muhammad masih keteteran kita. Belum lagi kemudian perkara yang jelas sunnahnya. Kenapa yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, kok getol sekali diperjuangkan? semua daya upaya kita kerahkan untuk menjalankan yang jelas-jelas wajib saja belum apalagi yang sampai mendakwahkan kesesatannya tanya diri masing-masing atau sebagian teman-teman yang kemudian ngomongnya besar ngomongin negara saya pernah tanya orang ya, yang bicaranya besar tentunya, membicarakan negara. Uh, salat lima waktu, masya Allah di masjid mas, Hehehe, masih di rumah. Enggak ah, usah ngomong besar ente masih sholat di rumah. Sholat lima waktu saja masih di rumah ente ngomongin negara. Perbaiki diri dulu. Jangan sekarang, yang dimaksudkan dengan muhdatsatul umur dalam urusan agama. Bukan urusan dunia. Semua sarana prasarana ini pakai, maksimalkan. Dalam urusan agama jangan berkreasi. Dalam urusan dunia silahkan invent apapun yang Anda inginkan, buat apapun yang Anda bisa buat monggo no problem apalagi kemudian yakni menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad melarang kita untuk kemudian menjauh dari perkara-perkara yang baru yang urusan agama? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua urusan perkara yang baru dan urusan agama itu adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah dan sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Tinggalkan. sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah sudah lengkap. Tidak perlu berkreasi pada agama ini. Dan yang ada jangan dimodif. Tidak perlu berkreasi pada agama ini dan yang ada jangan dimodifikasi. Cukupkan dengan yang ada. Kita kalau bicara sholat aja ya, selain lima waktu misalnya, lima waktu aja keteteran kadang ada saja kemudian masbuk, kadang ada saja tertidur, kadang ada saja kemudian yang terlambat, yang lima waktu itu. Belum lagi kita berbicara 12 rakaat sunnah salat salat sunnah rawatib. Dua sebelum subuh, empat sebelum duhur, dua setelah duhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Ada kemudian salat sunnah yang lain. Syuruq, salat isyraq, salat duha. Ada salat setelah wudu, salat antara adzan dan iqamah, ada salat um, natahiyatul masjid, ada salat tahajud, ada salat salat salat banyak sekali yang jelas sunnahnya belum kita lakukan. Yang tidak diajarkan malah dilakukan, joget-joget pula. al mushahidun al-Kiram, hadis ini diantara jalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti manhaj salaf. Ketika banyak sekali perselisihan, rujuklah Nabi Muhammad, rujuklah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Cukupkan dengan itu. Itu saja berat. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat yang lain. Wan Abu Latif Al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman innaha satakunu fitnah Qalu fa kaifa lana ya Rasulullah? Au kaifa nasna'? Qala tarji'una ila amrikumul awal. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda pada suatu hari, sungguh nanti akan terjadi fitnah, perselisihan yang banyak di kalangan kaum muslimin dan betul-betul terjadi dan itu di antara dalil kenabian beliau, dalil kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan para sahabat, pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana dengan kami wahai Rasul? Au kaifa nasna? Atau bagaimana? Apa yang harus kami lakukan ketika fitnah itu terjadi? Perhatikan jawaban Nabi Muhammad dan ini di antara dalil perintah kepada semua kita untuk merujuk manhaj salaf Nabi Muhammad dan para sahabat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tarji'una ila amrikumul awal." Kalian kembali kepada urusan, kepada perkara al-awwal, yang pertama. Maksudnya Nabi Muhammad dan para sahabat kembali kepada generasi pertama umat ini Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Itu yang akan menyelamatkan kita dari fitnah. Seperti metode yang biasa kita sampaikan dari pengarang ayat, hadis, perkataan sahabat. Mungkin perkataan para ulama saya skip ya karena masih banyak sekali. Kita cukupkan dengan perkataan sahabat dan mungkin perkataan Imam Ahmad. وقال عثمان بن حاضر seorang tabi'in bernama Uthman bin Hadir radhiyallahu uh, rahimahullah. Qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, awsini wahai Ibnu Abbas, berikan aku wasiat. Nasihati saya." Qala, kemudian dia berkata, "Alaika bil istiqamah wattabi' al-amra al-awwal wa la tabtadi'." Diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitab Al-Ibana perkataan Uthman bin Hadir rahimahullah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu nasihati saya, berikan saya wasiat. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? "Alaika bil istiqamah." Hendaknya kamu istiqamah di atas agama ini. Yakini imani, praktekkan, dakwahkan, sabarlah dalam berdakwah. Wattabi al-amral awal dan ikuti perkara atau urusan yang pertama. Maksudnya ikuti Nabi dan para sahabat. Ikuti generasi pertama. Wala tabtadi' dan janganlah kamu berbuat bid'ah dalam urusan agama. nasihat para sahabat. Nasihat sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Berikut perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Usul sunnah indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة disebutkan dalam usul i'tiqad ahli sunnah oleh Imam Al-Lalikai perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata beliau usul sunnah indana prinsip sunnah menurut kami jalan Nabi Muhammad prinsip jalan Nabi Muhammad metode beragamanya Nabi Muhammad menurut kami kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah At-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulillah berpegang teguh berpegang teguh dengan apa-apa yang dijalani, ditapaki oleh para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wal iqtida'u bihim dan mengikuti mereka. Berpegang teguh dengan yang mereka jalankan, yang mereka lakukan, yang mereka tapaki dan mengikuti mereka. Wal iqtida'u bihim. Para sahabat. Orang paling ngerti agama ini seperti Nabi Muhammad para sahabat. Makanya ada satu kelompok yang mengatasnamakan Islam suka sekali mencela para sahabat karena kalau sahabatnya tercela perkataannya tertolak kalau tertolak berarti semua sabda Nabi Muhammad hilang karena mereka yang menyampaikan kepada kita sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bid'ah ini usul sunnah ini prinsip sunnah dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal metode Nabi Muhammad menurut beliau apa itu? Tarkul bid'ah, meninggalkan perbuatan bid'ah. Bukan malah bikin-bikin atau yang ada kemudian dimodifikasi, enggak. Wa kullu wa kullu bid'atin yani fahiya dhalalah. Dan semua bid'ah maka semuanya sesat kata beliau. Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wallahu alam bissawab. Saya tutup dengan beberapa faedah. Kata Syekh fihi masail di dalam beberapa hadis beberapa ayat dan hadis atau perkataan para ulama yang kita sebutkan tadi ada beberapa masalah atau faedah bisa disebutkan. Al-ula yang pertama fi ayat Taubah dalam surah Taubah ayat 100 yang kita sebutkan tadi as-sabiqun al-awwalun fi ayat Taubah anna ridha Allah taala anna ridha Allah taala ala man jaa ba'da as-sahabah muqayyadun bi ihsan bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat itu sangat terikat, sangat terkait dengan kebaikan. Harus mengikuti kebaikan para sahabat. Muqayyadun bittiba'ihim biihsan. Ingin diridhoi Allah, Siapapun orang yang datang setelah generasi para sahabat ingin dari Allah, ikuti para sahabat dengan kebaikan mereka, jangan selisih mereka. Ridho Allah kita akan dapatkan. Ini faedah untuk surah At-Taubah ayat 100. Atsaniyah yang kedua, ittiba'u sahabah bi ihsan la yakunu ma'al mukhalafati lahum fil aqaid wal a'mal. Mengikuti para sahabat dengan kebaikan mereka itu tidak bisa terjadi dengan menyelisihi mereka Baik itu dalam perkara akidah atau amal. Kalau ingin ikut para sahabat dengan kebaikan mereka, jangan selisihi mereka. Makanya kan sering saya menyampaikan satu kaidah pada kitab yang lain kalangan pengarang ini juga Syekh Faisal bin Qazal Al-Jasim judul kitabnya buku kecil sebenarnya Tajridu Tauhid min Darani Syirki wa Tandi Kata beliau kaidah muhimmah, kullu ma lam yakun ibadah fi zaman sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang sangat penting. Tiga. Wa fi ayat al-Baqarah 137. Wa fi ayat al-Baqarah أن الهدى التام لا يكون إلا بمماثلة الصحابة في الإيمان والعمل وبقدر ما ينقص من ذلك ينقص الهدى سورة البقرة آية 137 yang kita baca tadi. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Dan jika mereka beriman seperti iman kalian, jika kita beriman seperti iman para sahabat, faqadih tadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika tidak, maka tidak. Makanya kata Syekh di sini faedahnya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah tadi bahwasanya petunjuk yang sempurna itu tidak kita akan dapatkan kecuali dengan kita mencontoh iman para sahabat. Sebanyak apa kemudian kita berkurang sebanyak apa kemudian kurangnya kita mencontoh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu jami'an seperti itulah kemudian kurangnya iman kita. Ar-Rabi'ah yang keempat. Wa fi ayatin nisa dan pada ayat dalam surah An-Nisa ayat 115 Wa may yushaqiqir rasul yang kita sebutkan tadi dan barang siapa yang menentang rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin para sahabat nuwallihi ma tawalla kami akan biarkan ia dalam kesesatannya kata Syekh wa fi ayatin nisa al-wa'idu liman khalafa manhaj sahabah wattaba'a ghaira sabilahum ada ancaman keras untuk orang-orang yang menyelisihi manhaj para sahabat metode beragamanya para sahabat dan mengikuti jalan selain jalan mereka ada ancaman keras. Maka rujuklah kepada manhaj as-salaf. Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an niscaya kita akan selamat. Karena kalau misalnya kita mengikuti jalan yang lain, paham yang lain, tidak seperti pemahaman para sahabat dalam memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, pasti sesat. Inilah perkataan Imam atau perkataan Imran bin Husain. Ai kaum khudhu anna fa innakum wallahi illam taf'alu la tadillun. Kalau itu ada orang yang ingin mengingkari sunnah, kata Imran bin Husain menerangkan, ai kaum khudhu anna, hai semua audiens yang hadir di sini, khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami, pahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan paham kami. Fa innakum wallahi, karena sesungguhnya demi Allah In lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan, la tadillunna, kalian pasti akan sesat. Dan yang kelima, mungkin saya akhiri dengan yakni faedah kelima ini. Wa fil hadithi al-ikhbaru bituru'il muhdatsati wal umur al-mukhalafati li sunnati nabi bimudhiyi zaman wal عند ذلك بالتمسك bitamassuki bi sunnati hi wa al dalam hadis Nabi Muhammad tentang man ya'ish minkum ba'di bla bla bla sampai akhir ada pemberitaan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti akan ada banyak perselisihan dengan berjalannya waktu begitu banyak kemudian perselisihan dan pada hadis itu ada wasiat dari Nabi Muhammad untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau al-khulafar rasyidin.